nabi ora sapi ape wong. Niku nate dipakani tiang-tiang kafir, Saiba Utbah niku bareng ora nabi kelaparan itu dikai ifkon min bin dikai sak dompole nopo aku. Niku sing ngekek mangan musuh musuhe nabi tidak ya bismillahirrahmanirrahim dipangan. Bareng dipangan mau bismillah. Cah dalem Saiba jenenge adas iku kaget. Yo kok ana wong maca bismillah ora tau krungu bismillah riyen belum pernah didengar bismillah. Akhirnya adas jadi candal wong kafir ya Islam. Islam napa jenenge sukune Nabi ku dianggap. Napa jenenge sukune Nabi ku dianggap. Mulane tiyang kang tasawuf biasa ngabung tangane guru, ngabung sikile guru. Mergo abdes ngabung sikile Nabi. Nah, saya ini uang serapati ngaji, itu disebut bid'ah, jadi perkara kan. Ada <laughs> sebuah pot saya ini, kue percaya. Soalnya kalau tak tahu tidak penting, ya bila ya menang Nambung yono ya hadise, nolak nambung yono ya hadise. Mulane kalau masalah kan dibanyakan kabeh secara salaman. Sahabat sing kurun salaman kita ada sing menolak kita. Abdul bin Mas'ud bukan kurun salaman. Alasan aku gak senang menolong Islam di Jepang aku, padha ini saat kerja terus di Jepang Nah, karena salaman mesti dicucup. Nah, kan Pak Mustafa oleh salaman kan bodoh raniat niat Aman maksudnya apa? Nah, kalau pulau kan cara pulau kurang kan Mustafa salaman kan nyucup, orang bola balik kalau Jawa Timur Wong kula ngene-ngene iku mampu situ kiri, jadi situ kiri gue bingung. harus salaman itu balik. Terus kamu tuh waktu kesel itu wolak balik ta. Kak jauh mau lihat kan jadi ya, bingung. nih kene di baru rugen sofa. Turu-turu dewe, so bar barno kan dihormati berlebihan kan bingung. Mereka biasa pas sudah motor kalau itu karena ada yang berhormat terus dihormati kan bingung. Uwais ini bisa salaman di boten turun. Alasannya masyur makole Abdul bin Masud. Fitnatan ditabek wa fitnatan litmatbuk. Yang diceritakan Imam Ghazali. Wong disoani, wong di wis mari kok. Sing hormat dadi, no, sing dihormati rawan ujuk, wis rasa Itu yang termasuk madzhab yang saya pakai. Tapi tidak semua orang Islam baik ya pakai madzhab itu. Ya ya ora pisowanan berarti dilatan ditabek wa fitnatan litmatbuk. Sing ujuk dadi, no, sing dicucuk rawan ujuk. Ujuk sombong. Terus gue banget ngomong hukmat Daripada ngono saya rasa salaman Tapi kalau harus setuju, nah salaman kalau setuju. biaya-biaya gue sunnah yang Nabi ngentikan kalau nggak salaman itu coba di sana ini. Ya nak ujo. Nah, akhirnya ulama darah ini, ya nak sing orang ujo. Nah, kiai sing purun salaman jadi ya anggap sing salaman ujo. Akhirnya kalau tengah-tengah, ya kadang salaman, kadang jadi nanti takoi Abdul Nasud, hak salaman, gue sering boten. Lah nek takut ya Abu Bakar. Abu Bakar kan seneng salaman. Mau sing riwatno hadis nak salaman nyeblokno dosa den. Ora tau salaman ta? Sering. <laughs> Tengah-tengah. Wis tak mikir dadi. Sopo kok tak mikir dadi semadat. Kata kaidah itu usul pakai al khubus minal Filaf mustahab. Keluar dari silaf itu sun. Jadi merok kanan melok kiri. kono korong Tapi masuk akal terus. Wes angkor ini jasa tentu masyur. Tapi bukan karena sombong, justru menghindari sombong dia. Ya mau uang salaman dari beliau kan mesti nyucuk. Padahal dia ramen nangis orang salam tembak. <laughs> Orang menangi malah menghindar dia. Ya gue mau, nggak semua orang tuh baik. Kadang orang uang musuh toh, mesti nak uang tuh nyucuk. ke pejabat gitu, orang santri ini nyucuk Lah kira-kira itu anu berarti nyucuk malah belum uang akeh. Wis kan barang nak berlebihan mesti elek. Mangke wong sepuh muncul, akhirnya lafar kok final kafir wal mus, Kira ono pejabat kafir itu dirujuk buka ajaran yang akhirnya be wong sepuh. Akhirnya ajaran itu ditafsir. Nah, be wong sepuh soleh dijujuk, nara soleh nak dijujuk. Lahirnya wong seudon, ibu tua tapi fasek mau nyucuk. Lahirnya repot udah cerita. Akhirnya digawe ajaran itu ya berat nih. Lalu diajaran iya, tafsir, nak tua eh soleh nak nara soleh, rasa cucuk. Lalu sing roh sopo soleh rasa soleh. Akhirnya tidak repot ya, pengen sepuh, ya, cucuk. Akhirnya ditafsir mana? Fase kelas penting gak kafir, kafir ya, barang malam. Nah ini biasa mawon. Dewi Imam Syafi'i, Dewi Imam Bukhari biasa wae. Nak wae salaman ya salaman, wahai orang, ya wahai wae nyucup ya nyucup, wae ora ya riwayat Nabi nyucup ya bolak balik, orang ya bolak kan masuk Nabi, Nabi itu kalau keluar dari rumah, semua sahabat berdiri duko Nabi, la muka mataku mula mula ajib kalau saya keluar kalian jangan berdiri jangan menghormati saya kayak raja, saya ini tidak raja duko Nabi akhirnya sahabat anu Nabi Mil coba ternyata jadi Sayyid Hasan Masyur wa inna la ahabul khalki ilayya Rasulullah itu makhluk paling saya cintai dan saya ingin sekali kalau beliau ber keluar saya ingin berdiri. Tapi kita kita tidak berani berdiri karena tahu Nabi itu tidak seneng kalau kita berdiri. Akhirnya ya, menangnya, ya. jadi akhirnya malah lucu kan. Presiden, menteri, wen, atau kok konstituennya dong ngatek nang Nabi Abdullah Khalid itu orang itu. Jadi sampai jadi diprotes sampai ngomong ini kurang ngatek. Sajane kepengen tapi dukung Nabi nang ngatek Wes mono terus berjalan puluhan tahun. Tapi suatu saat di Medina itu ada satu bin Mu'adz. itu bin orang terpandang di Medina. Dia Sayyidul Khosrat, orang pinter. Sahabat kalau satu bin Mu'adz sesuai ajaran Nabi dia menengah agak ngadeg. Nabi itu kok kumu ila sayyidikum. Wah, udah ngadeg hormati. Ada <laughs> sahabat yang ngadeg. Kan kalian sahabat agak ngadeg ngadeg kalau <laughs> Makanya kalau Anda, makanya dari Fatul Bari yang nyari kitab Bukhari mengatakan, orang yang anti ngadeg adalah yang berlebihan juga salah. Biar Nabi utus wong kon ngadeg nih satu penemuan kumu ila ini. Faedah kedua adalah orang mengatakan Sayyidina itu boleh karena Nabi mengomentari satu mat kumu ila sayyidikum kumu ila sayyidikum maring tuan siroga Berarti menyebut Sayyidina itu boleh buktinya Nabi ngerti kan satu penemuan selesai. Sama tentang tiang-tiang sing umroh sing haji, sama delok tentang misfalah. Akhirnya toriku Sayyidina Usman. Kan orang ku Usman tulisannya sana Ayo delok sing biasa umroh. Wong Wahabi lho jare sing celok anti Sayyidina tulisannya toriku Sayyidina Usman, toriku Sayyidina. Ade perlu tak delok ngambil tak foto. Wong Wahabi kok nulis Sayyidina terus. Lho sampean delok ayo sapa sing biasa haji delok nang kawasan misfalah. Jenenge ku mungkin orang oleh muni ora tau orang, Ya harus biasa wae, akhirnya biasa ngeten kita muni Sayyidina biasa orang usah muni yo. Biasa. Buktine orang ono syahadat nyebut Sayyidina, buat uang paling pesantren gak ngarah syahadat nyebut Sayyidina. orang syahadat asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana ya ora ber, La ilaha illallah Muhammadur wabe sak la ilaha illallah Muhammadur ya ora ono sing jantar Jangker langsung muhammadur, Rasulullah ya ora ono. Artinya kita jangkar ya bolak balik, muni idina, tapi itu Dewi Imam Bukhari, udah sing biasa wae. Nah biasanya mono, yang rakyat orang yang ngono. Itu yang terus gak berdoa ini biasa. Nah orang mati dari Imam Syafi'i kita kau ya apa orang ya apa. katakan ulama di sini ya mono kadang kok. Mono ulama top lah sebenarnya itu kancane akrab mati. Kau buatnya tindak, buatnya, Kau buatnya nyolat jenazah, gak lagi raka pengen. Dulu ini kok kancane akrab jenengan. Orang kepengen, bokap jadi lama di sini lucu-lucu. Jadi biasa cara dia misalnya Mustafa mati, kalau tangga nela rata kok biasa. Ke seorang kalau Mustafa santri ini, ya yuk aku pengen aku bantu Paling mau takut, kok soalnya rati tampun, ya guys. apa jam. Neng Indonesia perkoron, lama di sini biasa. Jadi nunjuk anak ibu fardu kifah, jadi nunjuk anak ibu fardu kifah dilakoni sebagian, dia ya, nih wes. Rumah kalau nanti tengah naruh anak tunggu di putih kadang ya gendol, tapi alhamdulillah dan murid nanti. Mungkin harus disolati gelombang pertama, gelombang kedua, dan kalau duki, gelombang ketiga imami ke sebab kak rumah imami. Mungkin tuh sih ke terakhir. Berangkat ya jangan aja, rata imamnya aku malah rata cuma. lagi. Nyal nyal mau berangkat ya mana ada. Itu berarti ngambil imam pertama, kedua gak mandi, banyak uang sudah. <laughs> Akhirnya kiai sing imam pertama dia kestotak. <laughs> Mangkel Allah, belum tentenan ulang. Nah berangkat ya berangkat, berangkat. berangkat. Ya, kadang-kadang kalau diburun. Kadang-kadang mau menduga, Gus Pak gak kerso cuci kalau nah, saya tak imami. Jadi ini betul asal. Lalu mau kayak barang gak berdoa ini ya kadang iya kadang orang. Lalu <laughs> itu Rasulullah. Rasulullah itu seperti itu. Barang gak ini mesti ya karena wahul afal, mesti gaya ini ganti, ganti Nabi berkali-kali duka, nah orang wong wedok lunga tanpa mahram itu so gede. Tapi berkali-kali juga orang wong wedok rombongan akeh tanpa mahram Nabi yo pak mana cari ulama, Nah, orang itu haji tanpa mahram boleh asal bersama orang. Ibu nabi ya semua nabi. Ya semua eh, angger barang gak berdoain mesti yatan apa, mesti gitu gitu. no inna fi hadal amri fushatan bahwa dalam urusan ini lo Bu masyur zaman dulu tentang muatok karena Imam Malik setelah cerita sekian fil amri fushat dan dalam urusan ini banyak kelung jadi itu oh, semuanya ngerti. Ini bencaman ngerti. Jadi bencaman ngerti hukum Islam liane sing berdoa liane haram albatta haram murni atau halal murni itu mesti ono ya Allah. Lalu Imam Bukhari udah bab ngeten, kenapa Imam Bukhari darani kitab paling alim sak dunia sak usia Quran. Asraful kutub dalam Quran nopo? Imam Bukhari. Ini mana ngedikan ngeten, Pulang apa? apal. Misalnya kita salam, Kitab Salam Nabi Imam Bukhari cerita betapa pentingnya salam. Misalnya Nabi ngendikan ala dukung ngene ngene ngene terus Senang gue mbok lakoni gue jadi bodoh nih senengi habis tuh. Nopo ya harus afsus salam benakum. Kamu harus menyebarkan salam. Akhirnya sing sing lakoni Betawi sampai Cina Betawi iso nopo? Salam. Assalamualaikum salam padahal wong Cina saking terkenalnya salam teng nopo? Tapi setelah itu Imam Bukhari ngendikan gini, setelah bab itu beliau ngendikan gini. Babu kawalir rojul marhaban. Babu kawalir rojul marhaban. Terus cerita, Rasulullah itu kalau datang dari pergi, itu jujuk dalam Sayyidah Fatimah. Ketika ketemu Sayyidah Fatimah, pertama yang dikatakan Nabi apa? Marhaban bibnati. Artinya tidak ngendikan salam, tapi marhaban. Oh marhaban dong, bisa selamat. Dia marhaban. Ya wes, akhirnya Sarah ngerti yo, oh, maksudnya nggak selalu salam, kadang yang ngendikan marhaban. Terus bariku cerita Sayyidina Ali, Sayyidina Ali Nabi pas gerak, Sayyidina Ali ini, ini. Bareng nilai nak Sayyidina Ali keluar dari rumah, sahabat itu orang salam. Assalamualaikum ya Ali, gak langsung takut. Kaifa bi Rasulillah. Alhamdulillah asbahabi khairin. Intinya dalam kondisi tertentu orang tidak mungkin salam dulu. Dalam keadaan gitu orang mesti tanya Rasulullah dia kabarnya. Sayyidina Ali jawab Alhamdulillah asbahabi khairin. Ya intinya ya salam itu baik, tapi ada momen-momen yang orang itu pasti tidak salam. Tapi aja ganti kong Jawa Timur, Jawa urip yo. Lu jauh rep to. Orang salah merokok. Barang ketemu suwira kudu, Jawa urip. Bojomu cek iki, ora mbok ganti. parah nak Jawa Timur parah parah, yakin parah. Enggak, ada bojo apa, Bro. Bojomu cek iki, ora Malah nak tengjati Jawa Timur elek kaji-kaji eh, ke anak piro itu gak gak tren. Takok anak piro kuno, takok ibu jumpi <laughs> Parah ini. Tapi kamu tidak usah fatwa bahwa salam bisa diganti selamat pagi, itu keliru. Loh, beda loh ya. Perilaku tadi hanya sebagai perilaku, tapi kamu tidak usah fatwa bahwa salam bisa diganti. Itu salah besar dalam usul fakih. Usul fakih itu hanya mengatakan bahwa pilihan salam itu tetap sunnah, nggak fardu ain. Dan untuk menunjukkan akrab, Nabi pernah ketika ketemu Sayyidah Fatimah langsung ketika marhaban bibnati. Ya kamu tidak usah mengatakan marhaban menggantikan salam ya tidak usah seperti itu ya biasa saja. Misalnya Nabi salam, ya kita katakan salaman itu baik. Tapi kamu tidak usah mengatakan yang tidak salaman gak anut Nabi. Lo sing kadang rasa salaman juga ya, kancing Nabi rumah samu sopo. rumah samu sopo sing kadang rasa salaman juga ya, kancing Nabi rumah samu. Mulai Imam Syafi'i ngamuk. Lo rumah samu sing melanggar itu sopo. Paham ya maksud? mundur? harus salam dan pilihannya hanya assalamualaikum. Lalu saya ngendikan marhaban di nanti itu. Ruang sama sapa? Mulai ngaji, paham ya Eh, bukan Nabi, bukan gak berdoa itu Nabi ya, bukan konsisten. Masyur sahabat anut Nabi, nah Nabi surat mau jadi surat tuh tuh wah mau anut Nabi kayak ya? jadi muat abin Jabal juga yang nyimami ini mau jadi surat tuh tuh alasannya ya anut Nabi. wanita tiang mufarokoh mereka pengurusi ontani, muat ngamuk, nafakoh fulan, gue nafek tak imami kok mufarokoh. Bareng matur Nabi sing damuk muat, ayo gede ya at mau imami, mau imami sing cepet sakit wong wong, muat sepuluh dia apa matur sing dibelok malah diamuk. Gak kena ditebak Nabi. Nah, jajal gue misalnya tukaran ke Mustafa. Wong yang kan Nabi bilang Mustafa, mesti. Kalau jenenge Mustafa Wong pilih lu, Wong kok GR, sing pilihan gak Nabi tok. Jeneng jeneng kok Allah. Mustafa jadi terjemah Wong pilihan. Kowe wani jenenge diterjemah. Mustafa Wong apa? Eh, ya misalnya ada orang Mustafa, Mbak Karmen Soan. Mono kan PD Mustafa jeneng ku Arab paling nabi itu seneng aku. Gue sitok jenenge Karmen. Soan orang pasti. Mustafa. Wong pilihan, lu gua aku. Ora kue. <laughs> Malah repot ora mesti. Paham ya, itu sampai penting ngaji gitu. Ya, Terus Imam Bukhari itu sering mentabwir secara acak, gue jono anak fil amri fushatan. Imam Malik sing aran watok ya ngoten. Sering cerita mau nunjukno anna fil amri kus bahwa dalam urusan ini ada nopo kelonggaran. Apalagi di bab haji, ya di bab haji masyhur. Ya Rasulullah armi qabla an ya Rasulullah ahlik qabla armi. Terus pokoknya Nabi sekian pertanyaan. Semua dijawab if al wala syarat nopo if al wala ndak apa-apa lakukan, ndak apa-apa lakukan. Dari sekian variasi pertanyaan Nabi jawab if al wala harat lakukan dan tidak ada mas masalah. Mereka fil amri fushah, ini ya apa? fil amri sama saya kita bedai, tawaf numpak kuda, mbak tawaf melaku apa ini. Kaki ulama ijma apa melaku. Padahal ulama tarik sepakat, Nabi pas tawaf numpak unta. Akhirnya Imam Nawawi ngendikan, do soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi, gue nunjuk lo nak tawaf numpak itu sah. Tapi fadilah tawaf tetap melaku. Padahal Nabi pas tawaf. Betul. Jadi fi'lun nabi ku nunjuk oleh. Tapi raiso jadi sunnah selawase perkara ini orang orang fatwa numpak untol, luwe ape nak tawaf ketimbang laku. Sehingga tak bape kepeken untol Perkara ini saya nabi tawaf numpak. Ini ngono nabi. no an nafil amri fusha bahwa dalam urusan ini dibongkar ya apa? Umpama Nabi buatan nate numpak unta, wong sing di kursi roda sing digledek bingung golek dalil dalile apa? Orang mlaku dhewe kok waktu disuruh wong. Ya tadi Nabi tahu waktu numpak. Iku artinya Nabi ra gak mlaku tengok-tengok. Ontane sing aku lah saiki wong didorong ya tengok-tengok sing aku. Ya alhamdulillah. Lah wong ngaji, wong lara ngaji ku ruwet. Wong lara ngaji wong Nabi nglakoni terus dianggap Sunnah, sunnah Rasul. Yo saya ora rasul rasul soal ngajimu agak aku. Mungkin apa lak bae nawi ya bulat. Ya yo menan cari Imam Malik nafil amri terus ini nafil amri Jabir bin Abdullah, lagi nak sholat nih masjid. Ini Jabir yang terkenal sahabat. Ini gue gawa serban, gawa serban, gawa jubah, dicendal nol nih pagar. Terus sholat mau sarongan kok diikat nih gulu nih. Diikat nih gulune, kayak celek kan, supaya. Padahal ini sahabat merasa al awal ini. Surat Allah Akbar. Tabiin tabiin sakit sengen kan, nah, surat serbanan nganggo juga soalnya. Ngenyak tuh. Sahabat kok sholat, gak nganggo kesunatan rida amamah macam-macam. Wah, mau jadi, Aku jarak sholat ini iki kal ahmad mislak. liaro nil ahmad mislak. Ben wong geblek koyo ben roh. Semua mau. Maksudnya geblek sepundi. Kue serbanan, juga, perkara ini kisah iki Islam is joyo. Sehingga kue kober serbanan, kober juga. Zaman aku awal Islam, aku pakaian merakol. Aku sini nak sholat Nabi, Nabi yo maca ini ini. Yes, ya pokoknya sholat gerno tapi arah tuh besar. Nah, kaya kue itu sih dianggap syarat saya sholat itu kudu serban serbanan. Dan tak jarak dari Jabir. Semua amat Jabir. Saya kira kayak bungkus mayat, begini cerita. Ki bungkus mayit kesunatan ini kene piro biasanya kafan telu apa loro besi tak lanang lanang telu Ki bungkus kafan biro jadi jabir telu lah yo iya mampu orang wajib terus nangis jabir di Said Hamzah uang paling disayang Nabi bapakku Abdullah yo wong paling disayang Nabi perang Uhud mati Iku tak bungkus mau ninggal kisah sitok kisah kemut. Angker tak tutupi sirai kena sikile buka. Angker tak tutupi sikile sirai. Akhirnya jari Nabi, wes tuh biar roksa, sirai tutup, sikile dikai sayan minal idkhir, tapi sirai ditutup, terus sikile ditutup nganggo suka. Ya mereka ono zaman itu Terus apa doa anut gue? kudu sempurna. Geblek namanya Ahmad ku geblek banget. Akhirnya gue mau mun lagi ya, ya ora. Wow. Jadi kulo mulang ini gue sopan nggak sampai sampean ini sopan. di sana mulang, wah mau. Kalau cek sopan nak mulang jenengan. Ulama kabeh dipikir. Nah, ibu Abdul bin Mas'ud Jabir itu sopane pompet yang ini sampai mau dihormati. Masyur, di daerah mlaku diderekno. Kowe Kalau Kulo yang jenengan. ada di hajat miri itu, mari aku ucap kue ino. Nanti kalau nu sering mau dewean gitu biasa. Nanti kalau nu alhamdulillah badan Gus Jawa merdeka jorok Gus Jawa Timur serakobat, merdeka serakobat bisa ambil di pulau yang menolak kuat padha kuat ya tidak padha. Tapi kayak lho kayak rukun, nggih rukun. Artinya saling toleransi. Kalau anak suan kau ya patut patut sih gue pendere. Kalau anak suami aku ya kau, nanti kau. kompromi. Berarti sering sering suami gue. Ya, Kok dewi kopi ambang ya, guys. Padahal ya gue pendere. Kalau anak suan kita ya, gue tau penderek dan kode-kode menghormati.